Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ayuhal ahibba, pada kesempatan yang mulia ini, kita membahas sekarang tentang mad jais munfasil. Al-maddul jais munfasil. Qad jaiz munfasil adalah apabila mat bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Berbeda dengan mad wajib muntasil, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil bertemu hamzah dalam satu kata. Adapun mad jaiz munfasil madnya bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Sebagaimana kita ketahui, mad itu artinya panjang, jais itu artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Maksud terpisah adalah antara mad dengan hamzah terpisah. Mad dalam satu kata dan hamzah di kata yang lain. Ini yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil. Dan mad ini dibaca dengan empat atau lima harokat. Dibaca dengan empat atau lima harokat. Contoh, Qalu innama Qalu Perhatikan lu ini matobi Dia satu kata. Bertemu dengan hamzah nama. dalam kata yang lain. Contoh yang lain bala inna rabbah bala inna rabbah bala juga matobi ya bertemu dengan Hamzah atau bi dalam satu kata dan Hamzah dalam kata yang lain. Contoh yang lain yang paling bawah. Perhatikan kalimat innahu kana fi ahlihi masruro. Lihat kalimat fi ahlihi. Ada mad ketemu hamzah fi dalam satu kata, ahli dalam kata yang lain. Inilah yang disebut dengan mad jais munfasil. Jais apa artinya? Jais itu artinya boleh. Ya. Artinya mad ini boleh dipanjangkan selain empat atau lima harokat dengan dua harokat. Tetapi ada catatan yang perlu diperhatikan yang ada di bawah di halaman 65 saya letakkan catatan di situ. Pada madja ismun fasil sebaiknya dibaca empat atau lima harokat. Boleh juga dibaca dengan dua harokat. Tetapi ini tidak mutlak. Ya. Yang membaca dengan dua harokat, dia harus mengikuti kaedah-kaedah yang perlu difahami terlebih dahulu dari jalur Thayyibatun Nashr. Oleh karena itu, yang mengatakan secara mutlak boleh dibaca dua atau empat atau lima ini sebuah kekeliruan yang tepat harus diperinci ya yang dua itu dengan kaidah toyibatun nasyr dan syatibiyah membaca empat atau lima ya oleh karena itu hendaknya kita perhatikan kaidah-kaidah ini dan tidak boleh dicampur-campur. Wallahu a'lam biswab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.